Sudah kita selesaikan sampai salam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas al-azkar ba'da salami minas salat. Dikir-dikir yang dibaca setelah salam dari sholat Para ulama telah menulis kitab tentang dikir-dikir ini yang paling terkenal adalah kitab Al-Azhar yang ditulis oleh Imam Nawawi dan itu juga ada syaratnya juga ada terjemahannya. Kemudian yang paling ringkas dan mudah didapatkan, harganya murah, kitab Hisnul Muslim. Yang itu juga sudah ada terjemahannya, diterbitkan oleh berbagai macam penerbit. Judulnya itu adalah doa dan zikir dari Al-Qur'an dan Sunnah. Termasuk dikir-dikir setelah sholat disebutkan di sana insya Allah lengkap. Dikir setelah sholat ini adalah dikir yang sangat afdol yang disebut dengan dikir muqayyad. Dikir yang ditentukan oleh Rasulullah SAW waktu membacanya, bacaannya, dan jumlah bilangannya. Itu adalah dikir yang paling afdol pada saatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salam dari sholat yang beliau lakukan pertama-tama adalah istighfar salasan istighfar tiga kali istighfar seorang perawi hadis ini yaitu yang bernama Al Imam Al Auza'i rahimahullah taala ketika beliau ditanya kaifal istighfar bagaimanakah istighfar setelah sholat itu Beliau menjawab, yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi setelah salam dari sholat langsung kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tiga kali. Aku minta ampun kepada Allah. Para ulama menjelaskan istighfar setelah salam dari sholat ini bukan istighfar dari dosa kita secara umum, tapi ini istighfar khusus untuk apa yang terjadi di dalam sholat kita. Ada kurang khusyuknya, ada ngelamunnya dan yang lainnya kita istighfar dengan harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling afdal kita tidak menambahi dan tidak mengurangi. Bagaimana kalau astagfirullahaladzim? Nah, itu kalau kita kembali kepada perawinya, perawinya hadis itu yang lebih tahu tentang maksudnya hadis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah tanpa al-azim. Lo itu kan bagus, ya dari dulu bagus. Siapa ya, bilang tidak bagus. Cuman agama ini kita ikuti, jangan nambahi, jangan urangi. Kalau pakai baju itu yang pas. Jangan kepanjangan, jangan kependekan. Kemudian setelah istighfar tiga kali langsung disambung dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Jangan ditambahi lagi. Sampai nambahi macam-macam itu bukan zikir setelah salam dari sholat, tapi itu adalah zikir ketika orang melihat Ka'bah pertama kali. Allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bis salam tabarakta ya dal jalali ikram. Jadi yang benar itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya Allahumma antas salam. Ya Allah engkau adalah as-salam. Hai as-salimu minal ma'ayibi wal hawadithi wat taghayyuri wal afat. Allah itu maha selamat. Selamat dari aib, dari cacat, selamat dari bencana, selamat dari perubahan, selamat dari kerusakan, Allah maha sempurna, Allah selamat dari semuanya dan Allah itu maha sejahtera. Wa minkas salam dan daripadamu keselamatan. Salam sejahtera. Kita minta kepada Allah keselamatan. Tabarakta ay ta'alaita wa ta'azamta. Engkau maha tinggi ya Allah, engkau maha agung. Engkau penuh dengan barokah, penuh dengan kebaikan dan sangat banyak kebaikanmu dan engkau kekal ya Allah. Tabarakta. Ya Dal Jalali wal Ikram, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Zat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala dan kata-kata ini ya Dal Jalali wal Ikram itu kalau dibaca berulang-ulang dalam doa kita maka doa kita mustajab. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengatakan alizu biyadal jalali wal ikram. Kalau kamu doa yang banyak mengucapkan, kamu ulang-ulang ucapan ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi setelah salam baca ini Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Allahumma antas salam Wa minkas salam Tabarakta Ya zal jalali wal ikram Nah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah baca ini Langsung berbalik menghadap para sahabat. Jadi ketika baca masih di dalam kiblat, ngadap kiblat. Setelah baca ini langsung berbalik menghadap sahabat. Jadi beliau berhadap hadapan dengan para sahabat. Setelah baca doa ini ini gandengannya. Allahumma tafrullah, tafrullah, tafrullah. Jangan yang lainnya dulu, langsung Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Ya Zal Jalal wal Ikram. Itu gandengannya. Kemudian setelah itu banyak zikir. Susunannya tidak ada ketentuan. Silahkan sesuai dengan seleranya. Susunannya. Hanya biasanya para ulama nyusunnya itu. Setelah itu dibaca La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in Allahumma la mani'a lima a'taita ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد minkal jad. Itu gandengannya ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu baginya kerajaan dan baginya pujian-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kata-kata yang dahsyat. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ini akidah. Kalau kita baca dengan penghayatan ini pengaruhnya sangat besar dalam diri kita. Akidah. Ya Allah, tidak ada yang sanggup menghalangi apa yang kau berikan. Kalau Allah memberi kita, tidak ada seorang pun yang sanggup menghalangi supaya tidak sampai kepada kita. Manusia dan jin semuanya kumpul. Jangan sampai kena dia kebaikan itu tak bisa. Sampai kun fayakun. Wala mu'tiya lima mana'ta dan tidak ada satu pun yang sanggup memberikan apa yang kau cegah. Kalau Allah tidak memberi kita, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memberi kita. Ini akidah. Ini akidah ya. Wa alam an nama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa anna ma lam yakun liyusibak. Termasuk akidah itu kita yakin yang dituliskan oleh Allah untuk kita tidak akan meleset ke orang lain. Yang dituliskan oleh Allah untuk orang lain tidak akan meleset kepada kita. Manusia dan jin semuanya kumpul jadi satu hendak memberikan manfaat kepada kita, kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan sampai. Manusia dan jin semuanya kumpul jadi satu, akan memberikan madharat kepada kita. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak akan sampai. Ini akidah. Abdur wa nafi' Allah. Yang bisa memberikan madharat atau menolak madharat hanya Allah, yang bisa memberi manfaat hanya Allah saja. Ini kalau kita ucapkan kita hidup itu tenang, masalah rezeki, masalah apa saja. Wala yanfa'u dal jaddi minkal jat dan tidak bisa menyelamatkan dari azabmu orang yang kaya dengan kekayaannya karena semua kekayaan berasal darimu. Orang yang kaya, yang berkuasa, yang punya jabatan, punya kedudukan, punya tahta, dia ingin menyelamatkan dirinya dari azab Allah dengan kekayaannya, dengan jabatannya, nggak bisa. Karena semua kekayaan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang berkuasa. Ini dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Kemudian setelah itu para ulama menyambung dengan zikir yang setelahnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahut sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishin din walau karihal kafirun ini diriwayatkan oleh Imam Muslim artinya tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya baginya semua kerajaan dan baginya semua pujian dan dia adalah maha kuasa atas segala sesuatu La aula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Wa la na'budu illa iya dan kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu. Bagi Allah semua nikmat, bagi Allah semua keutamaan dan bagi Allah semua pujian-pujian yang baik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan untuknya agama. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir semuanya pada benci. Itu urut-urutannya dibaca. Kemudian berikutnya membaca Subhanallah walhamdulillah Wallahu Akbar Dibaca 33 Lalu kemudian ditutup dengan La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wa ala kulli syai'in qadir Subhanallah Walhamdulillah Wallahu Akbar Mengenai bacaan ini Ada banyak versi Dan semuanya sahih Semuanya sahih ada baiknya kalau semuanya disebutkan karena setiap hadis sahih itu kita dianjurkan mengamalkannya. Kadang yang ini, kadang yang itu. Tidak satu macam-macam. Macam yang pertama yaitu disambung semuanya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sampai 33. Jadi semuanya jumlahnya adalah 99 kan? Kemudian ditutup yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Tanpa yuhyi wa yumit ya, enggak ada riwayatnya. Jadi kita enggak nambah, enggak ngurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa macam? Dua macam. Yang ketiga, yang ketiga adalah subhanallah 33. Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 34 Pas 100 Ini yang ketiga Kemudian yang keempat Subhanallah Walhamdulillah Wallahu Akbar Saja 33 Tanpa ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu La syarikalah Subhanallah Alhamdulillah Wallahu Akbar 33 tanpa ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kemudian yang keempat, subhanallah 10. Walhamdulillah 10. 10. Wallahu akbar 10. Subhanallah sendiri 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Itu juga ada riwayatnya. Kemudian ada lagi yang keberapa? Yang keenam, subhanallah 11. Alhamdulillah 11. Allahu akbar 11. Ini juga ada yang keenam. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca 25 kali. 25. Jadi jumlahnya 100. Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, La ilaha illallah 25, Wallahu akbar 25. Dan itu dikenal dengan al baqiyatul salihat. Dikir yang sangat bagus. Yang terakhir ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dan yang abdul itu adalah kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Sehingga ketika dikir itu kita dalam keadaan sadar. Karena kalau kita baca satu macam saja, tidak akan diganti mulai kecil dulu sampai sekarang, maka seakan-akan pikir kita itu kayak robot. Yang penting salam, langsung nyambung. Sehingga pikiran kita melayang kemana-mana pun, tidak masalah, dah kayak robot saja biasa. Tapi kalau kita ganti-ganti, -ganti, nah, tidak bisa gitu, tidak bisa. Terjaga betul. Sekarang saya mau pikir yang model ini, nanti pikir yang model gitu. Sehingga kita benar-benar hadir pikirannya ketika berpikir Kemudian disebutkan pula dalam riwayat Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam itu menghitung dzikirnya dengan tangan kanan. Walaupun ada juga riwayat dengan tangan semuanya kanan kiri itu sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan enggak. Yang jelas kita tidak mempermasalahkan itu sahih atau enggak sahihnya. Tapi yang pasti riwayatnya tidak ada khilaf diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i bahwasanya sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbihah bi yamini." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghitung tasbih, menghitung zikir dengan tangan kanannya. Jadi kalau hanya 33 kan gampang, tangan kanan saja. Mungkin kalau zikirnya banyak, jika kita berfoto dua tangan, kanan kiri. Tapi yang afdal adalah kanan saja, yaitu tangan yang baik untuk kebaikan-kebaikan. Bagaimana kalau pakai tasbih? Pakai tasbih itu yang bundar-bundar berputar dari jerek-jerek itu boleh apa tidak? Para ulama beda pendapat. Tapi para kibar ulama, ulama besar mengatakan boleh tidak apa-apa. Tapi yang afdol memakai tangan. Apalagi nanti hari kiamat tangan kita berbicara, berbicara ini bekas dikir, tangannya ngomong. Jadi pakai tasbih tidak apa-apa ya, dengan catatan aman daripada ria. Karena kalau tasbih di depan umum, itu khawatirnya nanti ada unsur ria tasbih. Kalau tasbihnya gede ya, gede gede. Semakin gede pahalanya semakin banyak. Iya, kan berat kan? Semakin berat makin besar pahalanya. Tidak loh ya. Jadi pakai tangan yang abdul. Atau tidak pakai tasbih pakai cetekan. Jadi, cetek, cetek, cetek. Orang-orang tahu ini saya dikir, nah, ria, tidak boleh oleh itu. Dikasih apa? Kuliah jasa tidak bunyi, ya, ada orang tahu. Nah, begitu. Kemudian berikutnya lagi. Setelah membaca semua itu urut-urutannya silahkan ya, urutannya bebas ya. Ini diantara urutannya adalah membaca kul wallahu ahad satu kali, Kula a'udzu birabbil satu kali, Kula a'udzu nas satu kali. Tiap-tiap selesai salat dibaca satu kali, satu kali. Dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan kepada sahabat Uqbah bin Amir, "Amaroni Rasulullah SAW alaihi wasallam an aqra'a muawizat mu'awwizat kulli salat." Aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca al-muawizat yaitu al-ikhlas, al-falaq dan an-nas tiap-tiap selesai Kita Ditafsirkan dengan itu. Kemudian ada lagi satu zikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Para ulama beda pendapat, ini dibaca sebelum salam atau setelah salam. Beda pendapat, karena Rasulullah SAW itu mengatakan kepada sahabat Mu'ad, Ya Mu'ad, inni la'uhibbuk, fala tad'anna an taqra'a dubura kulli salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Jangan kamu tinggalkan, kamu baca Dubura kulli sholat Pada duburnya tiap-tiap sholat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Para ulama beda tentang kata-kata dubur Apakah dubur berarti setelahnya sholat Ataukah di akhir sholat Ini masalah pemahaman saja ya Dan semuanya benar insya Allah Masuk surga Tidak ada masuk neraka Yang mengatakan dibaca sebelum salam Alasannya duburnya sesuatu itu adalah bagian daripadanya. Ya, kuda, duburnya bagian daripada kuda. Berarti dibacanya di akhirnya sholat sebelum salam. Yang lainnya mengatakan loh tidak. Kalau gitu semuanya dibaca di dalam sholat. Karena banyak juga dikit-dikit setelah sholat yang Rasulullah pakai lafad duburo kuli sholat. Berarti masalah pemahaman saja. Yang meyakini dibaca sebelum salam, monggo silakan. Yang meyakini dibaca setelah salam, monggo silakan. Semuanya betul. Masalah keyakinan saja, pemahaman, memahami hadis. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan masing-masing surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Ikhlas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian juga membaca ayat kursi. Ayat kursi. Boleh ayat kursi dulu lalu yang tadi, boleh yang tadi dulu lalu ayat kursi. Susunannya tidak masalah ya. Susunan aja. Ayat kursi ini adalah merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam riwayat sahih Diriwayatkan oleh An-Nasa'i Ibnu Sunni melalui jalan sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al kursi dubura." Nah, dubura. Dubura kulli salat. Maktuba lam yamna'hu min tukulil jannah illa al-maut. Barang siapa membaca ayat kursi dubura, nah, dubur nanti Apakah di dalam sholat atau di luar sholat? Kalau ini nggak ada khilaf di luar sholat telah salam. Oleh itu kita semakin yakin hanya beda dalam masalah pemahaman saja. Barang siapa baca ayat kursi tiap-tiap selesai sholat lima waktu, tidak ada yang menghalanginya daripada masuk surga kecuali kematian. Artinya, orang yang tiap-tiap selesai sholat lima waktu baca ayat kursi, pasti masuk surga. Tinggal tunggu mati saja nunggu mati masuk ke dalam surga. Kenapa demikian? Karena ayat kursi adalah a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada waktu kita jelaskan juga tentang ayat kursi. Bagaimana keagungan ayat kursi, betapa dahsyatnya ayat kursi. Kemudian itu sholat secara umum ada lagi yang khusus sholat maghrib dan sholat subuh khusus, yaitu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir dibaca 10 kali. Tapi bacanya itu setelah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Setelah itu. Jadi bukan setelah astagfirullah. Kebanyakan bacanya salah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Oh, enggak keliru itu. Keliru. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal ikram. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah subuh 10, setelah maghrib 10. Kakinya boleh berubah apa enggak? Ada riwayat kakinya tidak boleh berubah tapi do'i riwayatnya bai Sehingga yang benar kakinya berubah nggak apa-apa. Ya, itu hadisnya bai Kemudian juga ada riwayat bahwasanya tiap-tiap selesai salat subuh setelah salam Rasulullah membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi zikir pagi itu semuanya baca ini. Ini juga termasuk zikir pagi, zikir pagi ya. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang dikabulkan. Itulah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah tentang zikir-zikir yang dibaca setelah selesai salat. Zikir yang abdul. Mari kita lihat satu persatu tafsir daripada ayat-ayat yang dibaca tiap-tiap selesai sholat. Yang pertama-tama adalah ayat kursi. Ayat kursi dinamakan ayat kursi karena di sana ada ayat menyebut kata-kata kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Di dalam ayat kursi ini ada 10 potongan kalimat. 10 potongan kalimat. Yang mana masing-masing kalimat itu mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara kehebatan ayat kursi Mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama-tama Allahu la ilaha illahu Ini pertama Allah Tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia Kalimat yang paling baik Iman yang paling tinggi Iman yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah dan la ilaha illallah ini adalah merupakan ahsanul hasanat, kebaikan yang paling baik. Allahu la ilaha illahu. Yang kedua, al-hayyul qayyum. Al-hayyu yang maha hidup. Tidak akan pernah mati. Al-qayyum yang tegak berdiri sendiri ngurusi hamba-hambanya. Allah maha mandiri. Mari kita lihat dua nama ini. Ini dua nama yang sangat hebat dan para ulama mengatakan kedua nama ini adalah al-ismul Akdom, Nama Allah yang paling agung. Kalau kita berdoa membawa dua nama ini, doa kita dikabulkan. Kalau kita berdoa dianjurkan mengucapkan ya hayu, ya hayu, ya hayu, ya hayu, Dikabulkan doa kita. Apa kehebatan dua nama ini? Kehebatan dua nama ini adalah semua nama Allah, semua sifat Allah. Kalau tidak ada Al-Hayyu dan Al-Qayyum, semuanya gugur. Tidak ada artinya. Pertama-tama Al-Hayyu, Maha hidup. Kalau tidak ada Al-Hayyu, berarti yang ada apa? Yang ada mati. Kalau mati berarti semuanya gugur, bubar semuanya. Karena Allah itu Al-Hayyu Maha Hidup, maka semua namanya, semua sifatnya berfungsi. Allah hidup, tidak akan pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayy ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Kehidupan hidup dulu. Al-Qayyum. Al-Qa'imu bi Allah berdiri sendiri mengatur semua urusan hambanya maha mandiri. Ini penting. Kalau tidak ada Al-Qayyum, maka semua nama Allah, semua sifat Allah itu nggak ada artinya. Berarti Allah tidak berdiri sendiri. Berarti ada yang lainnya yang bantu Allah, yang nolong Allah. Ah, berarti nggak hebat. Tapi karena ada Al-Qayyum berdiri sendiri, berarti Allah hebat sendirian, nggak butuh bantuan siapapun. Al-Qayyum, Al-Qayyum. Tadi juga ada sebenarnya Allahu la ilaha illahu. Tadi belum kita bahas Allahunya. Allahu, apa itu Allah? Allah ini adalah merupakan salah satu nama Allah yang paling agung yang semua nama Allah kembalinya kepada Allah. Allah itu artinya adalah alihaya'lahu ilah Allah. Zat satu-satunya yang berhak diibadahi dan tidak disekutukan Allah. Ini nama istimewa. Karena semua namanya Allah kembalinya kepada Allah. Contohnya ya, Ar-Rahman namanya siapa? Allah. Ar-Rahim namanya siapa? Allah. Al-Malik namanya siapa? Allah. Al-Qudus namanya siapa? Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Nama paling istimewa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Ar-Rahman namanya siapa? Ar-Rahman adalah namanya Ar-Rahim. Al-Malik nama siapa? Al-Malik adalah namanya Ar-Rahim. Tidak ada. Allah, Allah, Allah. Karena itu Allah ini juga termasuk Al-Ismul A'zam. Karena semua nama kembali kepada Allah. Sehingga kalau kita berdoa kita dianjurkan mengucapkan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Diulang-ulang. Allahu la ilaha illahu yang pertama. Yang kedua Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini juga sifat Allah. Kalau ada kata-kata Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur, berarti mengandung kesempurnaan kebalikannya. Kalau kita bahas ilmu asma wa sifat, nama dan sifat Allah, itu ada sifat nabi, ada sifat isbat. Sifat nafi, Allah meniaga, meniagakan sifat itu dari dirinya. Kalau isbat, Allah menetapkan sifat itu untuk dirinya. Seperti al-hayyu al-qayyum itu isbat. Allah menetapkan bahwa Allah adalah al-hayyu dan al-qayyum. Kalau la ta'khuduhu sinatun wala naum menafikan Allah menafikan dari dirinya ngantuk dan tidur. Ketika Allah menafikan sesuatu dari dirinya, maka berarti mengandung kebalikannya yang sempurna. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, ini menunjukkan betapa kesempurnaan, keterjagaan Allah. Allah terjaga, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Allah sempurna dalam keterjagaannya. Allah Akbar. Bayangkan kalau Allah ngantuk, Allah tidur, yang terjadi apa? Iya. Sopir aja ngantuk, mobilnya nabrak. Ini bagaimana alam semesta? Ribuan planet. Ribuan planet semuanya. Ngantuk sedikit tabrakan nanti. Planet bumi kita tabrakan dengan planet apa? Kita numplok semuanya kita. Tidak tahu kemana kita ada numploknya. Hilang semuanya. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Allah Akbar. Allah terjaga sempurna dalam keterjagaannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah itu semua yang ada di langit-langit dan semua yang ada yang di bumi, semua yang di bumi. Yang langit tujuh lapis semuanya milik Allah, bumi semuanya milik Allah, antara keduanya milik Allah. Ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah yang tanpa batas. Nah, kalau kita ini bertuhan bertuhankan Allah, kita tenang. Pemilik langit semuanya Allah, pemilik bumi semuanya Allah, antara langit dan bumi pemiliknya Allah, semuanya Allah berkuasa. Tenang saja. Kalau kita punya kenalan orang kaya, dia punya harta satu triliun dan dia loman, kita tenang apa enggak? Tenang apa enggak kita? Ya tenang. Wah, kasih ada ya, dia ya, kok tenang satu triliun hartanya. Oh, dia loman, ada apa-apa minta dikasih. Lah ini Allah yang punya semua langit, punya semua bumi dan Allah itu Maha Loman. Al Jawadul Karimu, Al Baru Ar Rahimu. Maha baik, Maha Loman, Maha dermawan. Tenang aja. Karena itu salah satu soalnya itu ketika ditanya, apa kamu tidak takut melarat? Bagaimana saya takut melarat? Padahal Tuanku, Tuhanku pemilik semua langit, pemilik semua bumi, dan Dia loman, loman. Cuman kadang Allah menguji kita. Kemudian yang kelima, man yashfa'u 'indahu illa biidni Orang yang memberikan syafaat di sisi Allah itu tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Syafaat adalah perantara. Perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Jadi orang itu tidak bisa memberi syafaat dengan seenaknya. Tapi orang itu diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Lalu syafaat itu diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah, ahli tauhid. Termasuk yang diizinkan memberi syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat diizinkan. Beliau pernah bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi." Orang yang paling berhak, yang paling bahagia mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang terdalam ahli tauhid. Rasulullah diberi izin memberi syafaat diberikan kepada ahli tauhid. Orang musyrik enggak enggak ada bersamaan. Syafaat ini macam-macamnya banyak ya. Kalau kita kembali kepada kitab-kitab akidah, syafaat macam-macamnya banyak. Di antara syafaat itu ada syafaat yang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang umum untuk beliau dan untuk semua orang beriman. Di antara syafaat yang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatul udma. syafaatul udma, syafaat paling besar. Hari kiamat nanti ketika di padang mahsyar, ketika kita kehausan, kepanasan, matahari di atas kepala persis satu mil, bermandikan keringat dan kita dibiarkan di sana oleh Allah. Allah murka luar biasa. Allah tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah murka seperti itu. Puncak murkanya Allah. Lalu kita dapat ilham untuk minta syafaat kepada Nabi Adam, tidak sanggup, Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Musa tidak sanggup, Nabi Isa tidak sanggup, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau memuji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa, lalu Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' rasa was'al tu'tah wasfa' tusyaffa." Hai Muhammad, angkat kepalamu, Mintalah diberikan permintaanmu dan berilah syafaat. Kamu diberi izin memberikan syafaat. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pula yang khusus beliau, yaitu syafaat beliau untuk membukakan pintu surga bagi ahli surga. Jadi ahli surga itu ketika sampai di depan surga, pintunya tertutup. Yang pertama buka harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketat pintu itu. Lalu penjaga surga bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Beliau menjawab, "Muhammad. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian penjaga pintu surga mengatakan, "Bika umirtu an la aftaha li hadin qablak." Aku diperintahkan untuk tidak membuka bagi siapapun sebelum Anda. Syafaat beliau. Masuk surga berkat syafaat beliau. Yang ketiga, khusus beliau yaitu syafaat beliau untuk orang kafir. Satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat yaitu paman beliau Abu Talib. Ini riwayat sahih Bukhari Muslim. Ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Abu Thalib itu bela mati-matian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi matinya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada khilaf ini ahli sunnah wal jamaah. Sehingga Rasulullah itu bersedih pamannya bela mati-matian mati kafir. Ketika itu Rasulullah mentalkin, Ya am, kul la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang saya nanti bela paman di depan Allah. Kemudian di sana ada teman-temannya Abu Talib, teman-teman tokoh kafir. Kata mereka, rab an millati abdil mutalib. Hei Abu Talib, apa kamu akan meninggalkan ajarannya nenek moyang? Ternyata Abu Talib sungkan sama teman-temannya. Sungkan. Gara-gara sungkan, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Inilah pengaruhnya teman. Dan ini ada hikmahnya. Yang tahu hikmahnya Allah. Rasulullah bersedih. Lalu turun ayat yang berbunyi. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah taufi kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Kita hanya mampu memberikan hidayah, penjelasan, keterangan, pengajian yang merubah Allah. Lalu Rasulullah selesai mengatakan, "Wallahi la astaghfiranna lak malam unha." Aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu kalau enggak dilarang. Lalu turun ayat, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurba." Tidak boleh nabi dan orang Islam, orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabatnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Rasulullah bersedih. Rasulullah berdoa agar diringankan adabnya Bukan karena pamannya, tapi karena bela mati-matian. Saya ada paman yang lainnya, Abu Lahab di neraka. Tabat yada Abi Lahab wa ya. Inilah ini bela mati-matian. Ya Allah, berilah keringanan ya Allah, berilah keringanan. Dikabulkan oleh Allah syafaatnya. Khusus satu-satunya orang kafir Abu Talib. Diringankan adabnya. Bagaimana adab yang ringan itu? Maka Nabi zakhdaqin min nar yaghli minha Dikasih sandal dari api. Otaknya mendidih meleleh. Itu adab yang paling ringan. Tapi dia merasa itu adalah adab yang paling berat. Cuma dibakar kakinya aja. Kakinya dibakar kakinya saja, tapi otaknya itu mendidih, meleleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena syafaatku, dia berada di neraka yang paling bawah. Ini yang mengatakan para ulama ahli sunnah wal jamaah, Bukhari, Muslim dan yang lainnya tidak ada khilaf. Baca buku sirah semuanya. Itu ya syafaat. Kemudian ada lagi syafaat yang umum, syafaat yang umum seperti kita ketika sholat jenazah, menyolati jenazah, itu kita memberi syafaat, mendoakan dia, doakan syafaat namanya ini. Sehingga kadang dia itu ahli neraka mestinya karena gara doa-doa orang-orang yang soleh diampuni oleh Allah, tidak jadi masuk neraka. Ya. Kalau jenazah itu disolati oleh 40 orang atau bahkan 100 orang yang beriman, ahli tauhid, doanya dikabulkan oleh Allah, syafaat mereka diterima oleh Allah. Tapi ahli tauhid ya, ahli tauhid. Termasuk juga orang yang di dalam surga dia ditinggikan derajatnya gara-gara syafaat. Ada orang mestinya masuk neraka, tidak jadi masuk neraka gara-gara syafaat. Ada lagi orang yang sudah masuk neraka, dikeluarkan dari neraka berkat syafaat dan yang lainnya, macam-macam syafaat ya. Kemudian berikutnya lagi potongan yang keberapa sekarang? Yang ketujuh, ya. Yang keenam ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apa yang di depan mereka dan yang di belakang mereka. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ilmu Allah luas. Ilmu Allah meliputi semua ruangan dan semua waktu. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima Ini potongan yang ketujuh. Dan mereka manusia tidak bisa meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini bodoh, tapi tak apa-apa. Yang menjadikan kita pinter siapa? Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tidak punya ilmu apa-apa, kita bodoh. Diberi ilmu oleh Allah jadi pinter. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah ilmuku. Jadi kita tidak punya ilmu apa-apa kecuali kalau Allah memberikan ilmu kepada kita baru kita punya ilmu. Ilmu itu sedikit, Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan yang diberikan oleh Allah kepadamu daripada ilmu itu hanya sedikit saja, sedikit ilmu itu, sedikit sekali. Kemudian potongan yang kedelapan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit-langit dan bumi. Kursi, apa itu kursi? Kalau di dalam terjemahan-terjemahan itu ditahri, itu merubah-merubah ilmu Allah. Dan luasnya ilmu Allah itu seluas langit dan bumi. Itu kekuasaan Allah itu tahrif, perubahan semuanya, penyelewengan itu. Yang benar kursi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, kursi itu adalah maudhi'ul qadamain. Tempat dua telapak kaki. Tempat dua telapak kaki. Ada kursi, ada arsh Arus itu lebih dahsyat daripada kursi. Kalau arus itu singgah sana. Kalau kursi tempatnya kedua telapak kaki. Kalau kita bicara kerajaan ya, bukan Allah yang bicara kerajaan. Raja itu punya singgah itu namanya arus yang diduduki, itu singgah sana arus. Kemudian kakinya menginjak di nah itu namanya kursi. Tempat berpijaknya kaki. Ini menunjukkan kesempurnaan kerajaan Allah, tapi Allah tidak sama dengan manusia. Jangan dibayangkan Allah duduk seperti itu. Jangan maksudnya Allah. Allah di atas ya. Allah tidak butuh sesuatu. Allah tidak ditopang oleh sesuatu dan tidak dinaungi oleh sesuatu, tapi Allah berada di atas. Bagaimana seperti apa? Allah alam kita tidak tahu, tidak mampu kita. Tidak mampu meningkat. Dan kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Oh, luas, luas, luas biasa. Kalau kita bicara panjang lebar nanti Arusnya Allah lebih besar lagi. Dan Allah Akbar lebih besar lagi. Dahsyat. Kalau kita dalami ini dalam ilmu tauhid dahsyat karena waktunya singkat ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Yang penting pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jangan bayangkan Allah kayak manusia, maksudnya Allah. Dan tidak akan mampu meningkat zatnya Allah. Dangkal ilmu kita. Wala ya'uduhu hifdhuhuma dan tidak berat bagi Allah menjaga keduanya. Langit dan bumi tidak berat. Keduanya ada di dalam genggaman Allah. Bahkan nanti hari kiamat dilipat oleh Allah langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim yang terakhir yang ke-10 dan Allah itu maha tinggi segala-galanya, zatnya, sifatnya, kekuasaannya, al-azim, maha agung. Subhanallah. Kalau kita baca dengan penghayatan tiap-tiap selesai salat lima waktu maka kita adalah ahli surga. Tinggal nunggu mati saja masuk surga karena di dalamnya penuh dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kasihan ini bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika Fadu an la ilaha illa anta wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.